Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yang kedua dari isim-isim yang dibaca rafa adalah naibul fa'il atau pengganti dari fa'il yaitu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhul wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul atau kata kerja pasif dan menunjukkan atas orang yang dikenai perbuatan. Perlu diketahui bahwasanya naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih atau objek dikarenakan fa'il atau pelaku tidak disebut atau dibuang, maka maf'ulun bih menempati posisi fa'il. Sehingga maf'ulun bih yang sebelumnya mansub maka berubah menjadi marfu' karena dia berposisi sebagai naibul fa'il atau pengganti dari fa'il. Contohnya, Doroba Aliun al-kalba. Ali memukul anjing. Doraba fi'il, aliyun sebagai fa'il atau pelaku, al-kalba sebagai maf'ulun bih atau objek. Ini ketika fa'il ditampakkan, yaitu Ali. Ketika Ali dibuang atau tidak disebut, maka berubah menjadi duriba al-kalbu. Al-kalbu yang sebelumnya adalah al-kalba sebagai maf'ulun bih. Ketika fa'il dibuang, maka menempati posisinya fa'il dan disebut sebagai naibul fa'il sehingga menjadi marfu' al-kalbu. Yang sebelumnya doroba adalah fail ma'lum maka berubah menjadi duriba yaitu fail majhul. Demikian pula kasarot al-bintu al-ina'a Kasarot fi'il al-bintu fa'il al-ina'u maf'ulun bih. Kasarot al-bintu al-ina'a. Anak perempuan itu memecahkan bejana. Ketika al-bintu sebagai fa'il dibuang, maka berubah menjadi kusiro al-ina'u. Al-ina'a yang sebelumnya mansub berubah menjadi al-ina'u. Menjadi marfu' Yashrabul waladu al-labana. Yashrabu fi'il al-waladu fa'il al-labana maf'ulun bih. Ketika al-waladu dibuang, maka menjadi yushrabul labanu. Al-labana yang sebelumnya masuk berubah menjadi al-labanu, yaitu marfu'. Dan dikiaskan dengan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian, naibul fa'il terbagi menjadi dua, yaitu zahir dan dhamir. Contohnya, futiha al-babu. Pintu itu dibuka. Syahidnya adalah al-babu. Al-babu adalah naibul fa'il, yaitu berupa isim zahir. Al-babu adalah isim zahir. Demikian pula su'ila al ustadhu al ustadhu naibul fa'il. Naibul fa'il. Berupa isim lohir, yaitu nampak. Yang kedua adalah domir, yaitu kata ganti. Contohnya, umirtu, aku diperintah. Umirta, engkau diperintah. Umirna, kami diperintah. Pada umirtu, domirnya, umirta adalah sebagai naibul fa'il. Umirta, umirta sebagai naibul fa'il. Umirna, Lumirna sebagai naibul fa'il. Demikian pula us'alu nus'alu anam tus'alu dan nus'alu. Ini berupa dhamir mustatir. Adapun us'alu adalah dhamir mustatir, takdirannya adalah ana. Tus'alu naibul fa'il yaitu berupa dhamir mustatir, takdirannya adalah anta. Nus'alu Naibul fa'il berupa domir mustatir. Takdirannya adalah nahnu. Jadi, naibul fa'il ada dua macam, yaitu dari isim dohir dan isim domir. Kemudian, ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfo. Contohnya, umiro al-waladu. Al-waladu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Dia marfo, tanda rafanya adalah dhammah dikarenakan kata al-waladu adalah isim mufrad. Isim marfo, isim mufrad marfu'nya dengan dhammah. Kemudian umiro al-waladani. Al-waladani naibul fa'il. Al-waladani sebagai naibul fa'il. Marfo tanda rafanya adalah alif karena al-waladani adalah isim musanna. Sedangkan isim musanna tanda rofanya adalah dengan alif. Kemudian yuk marul auladu, contoh yang ketiga. Yuk marul auladu. Al auladu naibul fa'il marfo tanda rofanya adalah dhammah. Karena kata al auladu adalah jamak taksir, sementara jamak taksir, tanda rofanya adalah dengan dhammah. Kemudian ketentuan yang kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Contohnya, umiro al-waladu. Al-waladu naibul fa'il. Dia jatuh setelah kata kerja pasif atau fi'il majhul, yaitu umiro. Umiro umiro adalah kata kerja pasif atau fi'il majhul. Kemudian ketentuan yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempatnya fa'il. Bagaimana contoh yang telah saya sebutkan pada awal bab, yaitu Doroba aliyun al-kalba. Doroba fi'il, Aliyun fa'il atau pelaku, al-kalba adalah maf'ulun bih atau objek. Nah, al-kalba adalah maf'ulun bih. Ketika fa'il dibuang atau dijadikan naibul fa'il, maka menjadi duriba al-kalbu. Yang sebelumnya al-kalba mansub sebagai maf'ulun bih, maka berubah, berubah menjadi al-kalbu, yaitu dengan dhammah menempati posisinya fa'il. Kemudian yang keempat, bila naibul fa'ilnya musanna atau jamak, maka fa'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Contohnya, umiro al-waladani. Al-waladani naibul fa'il marfu tanda rofanya adalah alif. Marfu tandanya adalah alif karena isim musanna. Maka naibul fa'il berupa isim musanna, maka fi'alnya tetap dalam keadaan mufrad yaitu umiro. Maka di sini tidak dikatakan umiro al-waladani. Akan tetapi tetap umiro al-waladani. Yaitu umiro mufrad. Demikian pula yuk marul auladu. Al-auladu naibul fa'il berupa jamak, yaitu jamak taksir. Maka fi'alnya tetap dalam keadaan mufrad, yaitu yuk maru. Yuk maru dalam keadaan mufrad. Kemudian ketentuan yang kelima, setiap ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti dihilangkan. Ketika ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti dihilangkan. Karena adanya naibul fa'il itu sebagai pengganti file Maka ketika ada naibul file maka filenya dihilangkan. Yang keenam, bila naibul filenya musanna atau mu'annas, enam, bila naibul filenya mu'annas, maka filenya mesti diberi tanda mu'annas. Sebagai, sebagaimana ketentuan pada fi'il atau file 6. Sebagaimana ketentuan yang ada pada file. Bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fa'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Contohnya, Umirat al-bintu. Al-bintu, naibul fa'il, berupa isim mu'annas. Maka umiro fa'ilnya diberi tanda mu'annas, yaitu tak pada akhirnya. umirat Kemudian, tu'maru al-banatu. Al-banatu naibul fa'il berupa isim mu'annas. Maka tu'maru fi'il mudhari diberi tanda mu'annas yaitu tak pada awalnya. Tu'maru. Kemudian yang ketujuh, bila naibu e, naam bila maf'ulun bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il. Sedang yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Contohnya, U'tiya al-faqiru sauban. Asalnya adalah A'ta Muhammadun al-faqiru sauban. Jadi maf'ulun maf bihnya ada dua yaitu al faqiru dan sauban. Anda ulangi. U'tiya al-faqiru sauban. Al-faqiru sebagai naibul fa'il sauban sebagai maf'ulun bih. Yang pada asalnya adalah a'ta Muhammadun al-faqira sauban. Muhammad memberi orang fakir itu pakaian. Yang kedua-duanya sebelumnya adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Ketika dia menjadi naibul fa'il, maka al-faqiru marfu' sebagai naibul fa'il dan sauban tetap sebagai maf'ulun bih. Ini ketentuan-ketentuan yang ada pada naibul fa'il. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan difahami semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.